mengucapkan abdi artinya hambaku atau budakku wa amati yakni janganlah seseorang tuan yang memiliki budak kemudian budaknya yang laki-laki disebut atau dipanggil abdi artinya hambaku atau budakku atau budaknya yang perempuan dipanggil amati artinya sama kalau abdun itu budak laki-laki kalau amah itu budak perempuan seperti kalau abdullah itu laki-laki kalau wanita apa amatullah artinya budak atau hamba sahaya budak ya maka tuan jangan memanggil budaknya dengan sebutan abdi atau amati Kenapa? Dikarenakan abdun yang berhak untuk memanggil abdi wa amati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada makhluk yang ikut serta bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dengan pelafatan ini. Dan nanti akan kita sebutkan rinciannya. Kapan penyebutan abdi wa amati boleh, kapan penyebutan abdi wa amati tidak boleh. Akan ada rinciannya nanti. Akan tapi secara umum bahwa penyebutan yang demikian ini yang berhak adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyebut hambanya dengan sebutan abdi wa amati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam ayat 93, "In kullun man fis samawati wal ardi illa atir rahmana illa atir rahmani abda." Sesungguhnya setiap apa yang di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hamba dalam keadaan hamba budak abdan dan demikian juga tidak boleh bagi budak menyebut tuannya Rabbi artinya Rob artinya apa yaitu tuan tapi jangan dengan sebutan Rabbi jangan karena apa Walaupun ini hanyalah lafat yang diucapkan, walaupun tidak ada niatan-niatan untuk menghamba kepada selain Allah hanyalah kalimat Rab hanya sebatas bahasa saja tanpa ada keyakinan bahasanya tuannya itu adalah Tuhan yang diibadahi akan tapi yang demikian ini di, dilarang ya. dilarang karena apa karena lafaz yang demikian ini terdapat padanya penyertaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja mensejajarkan Allah taala dengan hambanya. Allah taala Rabb, kemudian tuannya juga Rabb. Walaupun secara bahasa saja tanpa ada keyakinan bahasanya tuannya itu berhak diibadahi nggak ada yang demikian akan tapi lafaz yang demikian ini hendaknya dijauh dijauhi dalam rangka apa dalam rangka untuk menutup kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesyirikan ya, sehingga lafaz yang demikian ini tidak boleh diucapkan karena lafad ini terkandung padanya penyertaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Dan akan ada pembahasannya nanti rinciannya, rincian hukum ya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita baca hadis Hafiz sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan di dalam sahih sahih Bukhari akan tapi Imam Muslim juga meriatkannya. An Abi Hurairah radhiallahu anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakul ahadukum ad'im rabbak wa waddi rabbak wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati Janganlah siapapun di antara kalian mengatakan Ad'im rabbak Hidangkanlah makanan untuk Rabbmu Siapa yang dimaksud dengan Rabb di sini? Tuan Tapi manggil tuannya dengan panggilan Rabb Jangan, jangan ucapkan demikian Ad'im rabbak yakni jangan seorang pun menyuruh budak kemudian menyuruhnya ad'im rabbak ambilkanlah makanan untuk Rabbmu atau tuan itu sendiri menyebut dirinya dengan Rabb ad'im rabbak datangkanlah makanan untuk Rabbmu maksudnya dirinya Walaupun tidak ada keyakinan bahasanya Tuhan itu adalah Rob, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata lafaz secara lughah secara bahasa saja akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dalam rangka apa? Untuk mencegah terjadinya kesyirikan. Supaya tidak disetarakan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadhi rabbak Datangkanlah wudu air wudu untuk Robmu, jangan. Jangan mengatakan demikian. Wal yakul. Rasulullah menyebutkan larangan, kemudian Rasulullah menyebutkan yang boleh sebagai ganti dari apa yang di, dilarang. Ya. Demikianlah Rasulullah shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tidak menjadikan orang menjadi uh, menjadi patah semangat tidak menjadikan seorang putus asa, tidak menjadikannya gelisah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan yang haram, kemudian Rasulullah menyebutkan yang boleh sebagai ganti yang haram tersebut. Ya, demikianlah juga orang yang menasihati tatkala kita menasihati seorang dari perkara yang haram, maka kita jelaskan sesuatu yang boleh sebagai ganti yang haram tersebut ya supaya dia gembira, supaya optimis, memiliki semangat dalam berusaha. Wal yakul, hendaklah dia mengucapkan sayyidi wa maulaya. Ya, jangan mengatakan tuanmu itu rob jangan. Robbi atau atim rabbak jangan. Tapi katakanlah sebutlah dia sayyidi Ya, sebagai ganti dari Rob yang haram untuk diucapkan. Kemudian yang boleh adalah apa? Sayyid, Tuan, wa maula, artinya sama, Tuan, majikan. Ya. Walaupun artinya sama, Rob artinya Tuan, kemudian Sayyid artinya Tuan, maula juga artinya Tuan. Ya. Tapi jauhilah sebutan Tuan dengan e, penyebutan Rob. Akan tapi sebelah Sayyid atau Maula. Tuanku. Wala yakul ahadukum. Dan janganlah seorang pun di antara kalian mengatakan, eh, yaitu bagi tuannya jangan jangan mengucapkan abdi wa amati jangan ini tertuju pada siapa tuan kalau ad'im rabbak wadhi rabbak akan tapi ucapkan ya sayyidi wa maulaya ini perkataan ini terju, kepada siapa? yaitu kepada budak. Adapun Tuhan jangan memanggil abdi wa amati jangan. Akan tapi katakanlah sebutlah dia fataya pemudaku wa fatati pemudiku, anak mudaku, anak mudiku, wa gulami atau sebutlah dia gulami yaitu anak anakku. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Setelah kita membacakan hadis Kemudian kita menyebutkan tafsil hukum Bagaimana rincian hukumnya? Ya, apakah haram secara mutlak menyebutkan menyebut uh, menyebut budaknya dengan abdun atau amah apakah haram secara mutlak nah ini kita bacakan rinciannya dari Syekh Ibnu Saimin rahimallahu taala adapun hukum tentang perkara abdun wa amatun memanggil budaknya abdi wa amati ya hukumnya ini terbagi menjadi dua hukumnya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama kalimat abdun atau amah ini disandarkan kepada orang lain. Bagaimana hukumnya apabila kalimat abdun atau amah disandarkan kepada orang lain? Ini ada rinciannya. Kemudian rincian yang kedua adalah bagaimana apabila abdun atau amah ini dinisbatkan atau di e, eh, idofahkan kepada dirinya sendiri. Ini juga ada rinciannya. <clears throat> Masyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang pertama, apabila abdun atau amatun ini diitofahkan, disandarkan kepada selain dirinya yaitu mengatakan ini adalah abdu fulan ini adalah budaknya fulan tapi nyebutnya dengan perkataan abdun Hada abdu fulan atau Hada abdu Khalid misalnya Hada abdu Ahmad misalnya demikian ini adalah budaknya Khalid ini adalah budaknya Ahmad dengan menyebutkan abdun. Padahal dalam hadis jangan mengucapkan abdi wa amati. Ini kalau abdi wa amati ini idofahnya penyandarannya kepada dirinya sendiri. Tapi kalau disandarkan kepada selain dirinya, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ya tidak ada larangan. Tidak apa-apa. Boleh seorang mengatakan ini adalah abdu fulan. Ini adalah amah fulan. Amah ya maksudnya budak. Hukumnya boleh. Karena apa? Idhofahnya penyandarannya kepada orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah orang-orang yang bersendirian yang tidak memiliki istri atau tidak memiliki suami wassalihina min ibadikum wa imaikum dan nikahkanlah orang-orang yang layak untuk dinikahkan dari ibad kalian atau imak kalian. Nah di sini disebutkan lafadz apa? Ibadikum min ibadikum. Ibad itu jamak dari abdun. Wa imaikum dan ima kalian. Ima itu adalah jamak dari amatun. Di sini Allah Taala menyebutkan min ibadikum wa imaikum dari budak dari budak-budak kalian yang laki-laki dan budak-budak kalian yang wanita. Di sini disebutkan kalimat abdun. Abdunnya ini nisbat kepada selain dirinya. Selain dari orang yang berbicara. Apa hukumnya? Boleh. Ini adalah abdu fulan, ini adalah budaknya fulan atau ini adalah amahnya fulan. Boleh. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, rincian yang kedua, apabila diidhafahkan penyandarannya kepada dirinya sendiri. Apa hukumnya? Idhafah kepada dirinya sendiri. Penyandarannya kepada diri sendiri, yaitu abdi. Yaknya yak mentakalim, artinya budakku. Amati ya nisbat e, eh, mutofnya penyandarannya kepada dirinya sendiri padahal semua makhluk itu adalah hamba Allah abdunya Allah tapi kok ada yang mengucapkan abdi atau mengucapkan amati kalau idofahnya kepada dirinya sendiri ini juga ada rinciannya apa rinciannya yang pertama kalau mengucapkan abdi atau amati hanya semata-mata khabar pemberitaan maka ini boleh ya misalnya apa hadza abdi ini adalah budakku tapi eh, kalau e, berbicara dengan e, terjemahan yaitu budakku nggak ada masalah ya kita nggak nggak mengucapkan abdi wa amati ya. e, ter, diterjemahkan budakku, tidak ada masalah, nggak nggak dibahas. Yang dibahas adalah apa? Yang dibahas adalah apabila seorang menyebut budaknya dengan kalimat abdi wa amati itu yang di, dibahas. Kalau mengatakan budakku tidak ada permasalahan. Ya, kalimat ini nggak nggak masalah. Ya. Kita kembali, yakni kalau abdi wa amati ini nisbatnya atau idofahnya kepada dirinya sendiri. Yang pertama, apabila tujuannya adalah pemberitaan, maka boleh. Ya. Karena apa? Karena orang yang mengucapkan bukan dalam rangka untuk menunjukkan bahasnya dia adalah orang yang merendah kepada dirinya. Tidak. Ah, bukan, bukan tujuannya untuk menyebutkan bahasnya budaknya adalah orang yang menghinakan dirinya. Ya. Hanya memberitakan ini adalah budakku, tapi dengan kalimat ini adalah abdi. Walaupun lebih uh, lebih selamatnya bagaimana? Hada fataya ini lebih selamat bagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza fataya enggak ada iskal hadza fatati enggak ada iskal hadza gulami enggak ada iskal Nah kalau mengucapkan hadza abdi hadza amati tapi tujuannya adalah pemberitaan memberitahu maka ini tidak mengapa kemudian yang kedua adalah Eh, bila menyebut abdi wa amadi wa amati yaitu dengan tujuan memanggil. Kalau konteksnya adalah memanggil, ah, ini haram lai yajuz. Yakni eh, para ulama berselisih, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Allah alam bisawab tidak disebutkan di sini hukumnya oleh Syekh Musaim rahimahullah taala beliau mengatakan aqallu ahwalihi al karohah ya paling minimalnya adalah makruh kalau tidak sampai pada yang haram memanggil budaknya karena apa karena tidak ada niatan tidak ada keyakinan bahasanya orang ini adalah hambaku yaitu yang beribadah kepadaku. tidak Hanya sebatas e, eh, lafat hanya sebatas pengucapan tidak disertai dengan keyakinan yang menyebutnya ya abdi ya amati nah, ini kalau nggak haram paling e, sedikitnya adalah makruh nah, ini yang dibah apa yang dibahas di dalam hadis ya yang seharusnya memanggil ya fataya, ya fatati atau ya gulami. Itu yang seharusnya. Jangan ya e, abdi, ya amati. Tapi gunakanlah lafaz yang mubah yang boleh yaitu ya fataya, ya fatati atau ya gulami. Nah. Jelas ya? Jadi yang pertama tadi apa? Kalau e, eh, idofahnya penyandarannya kepada selain dirinya, apa hukumnya? Boleh. Yang kedua, kalau penyandarannya kepada dirinya sendiri, ini dirinci. Kalau tujuannya adalah pemberitaan, boleh. Kalau tujuannya adalah memanggil dengan sebutan ya abdi, ya amati, hukumnya apa? Kalau nggak haram, paling minimalnya, paling sedikitnya adalah makruh. Kemudian Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Sekarang pembahasan pada budak itu sendiri Boleh nggak menyebut Rob Menyebut tuannya dengan sebutan Rob nah, Ini juga dirinci oleh Syekh rahimahullah ta'ala Ya Kata beliau rahimahullah ta'ala Bahwa menyandarkan Rob, kalimat Rob kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dua macam. Itofah penyandaran kalimat Rob kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala ada berapa? Dua macam. Yang pertama adalah idofahnya idofah kalimat Rob penyandaran kalimat Rob itu kepada domir mukhatab. Domir mukhatab itu apa? Domir yang diajak bicara, kata ganti yang diajak bicara, yaitu kamu atau kalian. Ya misalnya, Ad'im Rabbak. Berikanlah makan untuk Robmu. Ya, Rabbak. Rob di sini mudof terhadap terhadap domir mukhatab, yaitu kaf. Robmu Domin mukhatab itu adalah kata ganti untuk yang diajak bicara atau waddi rabbak katakanlah wudhu untuk Robmu maka yang demikian ini dilarang haram ya. karena apa dengan alasan dikarenakan Yang pertama adalah min babil adab. Maka termasuk di antara adab maka janganlah memanggil makhluk dengan sebutan Rob Robmu ya, ya. Min babil adab Di dalam mengucapkan Dalam pelafatan Karena yang demikian ini mengesankan bahasanya Tuhan itu adalah Rob. Padahal diantara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rob. Harusnya Robbak, Robmu, ya Robmu itu adalah Allah bukan Tuhan. Maka min babil adab maka dia diantara e, adab yaitu tidak menggunakan kalimat Robbak atau Rabbuk Robmu yaitu perhatikan di sini yaitu idhofahnya kepada domir al mukhatab kata ganti untuk orang yang diajak bicara Robmu atau Rob kalian ya. dan sebab yang kedua kenapa kok dilarang karena dari sisi makna ya dari sisi makna berarti kalau tuan itu Rob berarti budaknya itu adalah merbub secara makna. Kalau tuannya adalah rob berarti budaknya adalah merbub. Ya, rob itu adalah tuan yang mengatur kemudian budaknya berarti dia merbub yang diatur. Padahal Allah Ta'ala itu adalah Rob, kemudian makhluk itu adalah marbub. Ya. Walaupun yang demikian ini bukanlah kesyirikan, akan tetapi yang demikian ini merupakan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini merupakan kamal tauhid. Penyempurna terhadap tauhid seseorang. Seseorang yang sempurna di dalam tauhidnya maka E, dalam perkara lafat pun diatur. Dalam perkara adab etika bersama Allah Subhanahu wa taala itu pun berhati-hati. Tidak mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau domirnya adalah domir muhatab maka hukumnya adalah haram. Tapi kalau yang kedua, ya, yang kedua, ya, yakni idhofah, penyandaran kalimat Rob kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kalau idhofahnya itu kepada domir gaib, gaib itu apa? Dia, dia itu tidak ada di hadapannya. Orang yang ada di tempat lain, dia. Eh, Rabbuhu atau Rabbuha. Hukumnya apa? Boleh. Hukumnya adalah boleh. Sebagaimana dalilnya hadis Jibril salatu wassalam tatkala Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa alamat hari kiamat. diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antalidal amatu rabbataha. Yaitu apabila budak melahirkan tuannya. Ya. Anak bayi itu adalah tuan karena dia digauli oleh tuan maka anaknya itu adalah tuan bukan budak. Ya, di adalah adanya budak yang melahirkan tuannya. Ini diantara tanda-tanda hari kiamat. Di sini syaitnya apa? Yaitu disebutkan kalimat Rob idofahnya kepada domir tapi domirnya gaib. Antalidal amatu rabbataha. Apabila budak melahirkan Robnya Rob ini idofah terhadap domir gaib. Ya. Hukumnya apa? Boleh. Karena apa? Karena Rasulullah mengucapkan. Ya, Rasulullah mengucapkan. Yang dilarang oleh Rasulullah itu kalau izafah terhadap mukhatab, at'im rabbak. Berikanlah makan untuk Rabbmu, maksudnya tuanmu. Waddi' rabbak. Datangkanlah wudhu untuk tuanmu. Ya, tuanmu tapi dengan menggunakan kalimat Rabb. Izafahnya kepada apa? Kepada domir mukhatab domir yang menunjukkan e, domir kata ganti untuk orang yang diajak bicara ini yang dilarang kalau dofanya ter terhadap domir gaib rob robbuha atau robbuhu ya, misalnya hada robbuhu buhu ya, ini adalah rob robnya dia ya, maksudnya adalah tuannya dia ya, dia laki-laki, budak laki-laki. Atau hadza rabbuha, ini adalah robnya budak perempuannya perempuan itu. Ya. Ini boleh tidak di, dilarang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu idhofah kalimatur rabb kepada selain Allah Subhanahu wa taala apabila idhofahnya kepada domir ya mutakallim ya kepada domir ya mutakallim boleh tidak dilarang yaitu apa robbi yang memanggil tuannya yaitu dengan kalimat robbi ya. ya dengan syarat Had, e, tidak ada keyakinan, hanya lafat saja. Nah, kenapa kok boleh? Iya karena ada dalilnya dalam Al-Quran sehingga boleh. E, sebagaimana kata Yusuf alaihissalatu wassalam, Innahu Rabbi ahsana maswaya. Innahu, sesungguhnya dia itu adalah Robku, artinya apa? Tuanku. Yusuf alaihissalatu wassalam kan beliau ditemukan kemudian dijadikan budak. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam mengatakan innahu rabbi. Dia adalah Rabbku. Bukan Allah tapi yakni maksudnya adalah Tuhan. Sehingga dia adalah Rabbku. Ahsana maswaya. Dia telah baik memeliharaku. Artinya apa? Rabbi di sini yaitu Sayyidi. Sayyidi. Hmm. Kemudian yang keempat penisbatan kalimat Rob kepada selain Allah Subhanahu wa taala apabila mudhofnya penyandarannya kepada isim zahir. Isim zahir itu apa? Isim bukan domir itu namanya zahir. Yaitu apa saja bukan domir namanya isim zahir. Misalnya hadza rabbu fulan. Hada Rabbu Muhammad misalnya. Ini adalah tuannya fulan. Ya, Rabb di sini maksudnya adalah tuan. Idofanya dengan eh, kepada isim zahir. Apa hukumnya? Zahirul hadis kata Syekh, zahirul hadis al-jawas. Yang tampak pada hadis boleh. Ya. Karena tidak didapati larangan. Hmm. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalimat Rabb apabila diidhafahkan kepada selain Allah yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh apabila idhafahnya kepada dhamir mukhatab. Yang tidak boleh demikian. Ab'im rabbak atau wadi rabbak nah, tuannya disebut eh, dikatakan rabbuk itu nggak boleh adapun idhofah kepada isim zahir inna ada rabbu fulan ini adalah robnya fulan tuannya dia atau idhofahnya penyandarannya kepada dhamir e, mutakallim atau dhamir ghaib apa hukumnya? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kalau idhofahnya kepada domir kata ganti al-mukhatab orang yang diajak bicara itu yang nggak boleh jelas ya Ya, alhamdulillah selesai. Babu la yuraddu man sa'ala billah. Bab tidaklah ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Ya ini kalau orang meminta aku meminta tolong dengan nama Allah yakni orang sungguh-sungguh ya, dia hajah fil darurah terpaksa dia keluar meminta ya. terus kemudian memintanya dengan menyebut nama Allah dengan nama Allah atau dengan menyebut wajah Allah aku minta tolong berilah kepada aku sesuatu Ya. Ini apa hukumnya? La yuraddu. Orang yang demikian ini tidak ditolak permintaannya. Ya ini berilah selama eh, selama orang yang diminta itu mampu, selama orang yang diminta itu eh, tidak eh, tidak madarat pada dirinya, tidak ada madarat pada dirinya kalau dia memberi, maka hukumnya adalah wajib untuk memberinya. Karena apa? Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah. Dan nanti akan kita sebutkan rincian dari hukum orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Akan kita sebutkan rinciannya. Kita menjelaskan bab. Yakni apabila seseorang ini min kamalit tauhid. Ini merupakan diantara kesempurnaan tauhid Orang yang sempurna tauhidnya itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka di antara pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala maka memberi. Maka dia beri orang yang minta tersebut karena orang yang minta menyebut nama Allah. Maka termasuk tidak atau bukan pengagungan terhadap Allah Ta'ala padahal mampu padahal kalau dia memberi pun tidak ada masalah ya. terus kemudian menolak tidak saya nggak mau memberi padahal orang yang meminta itu dia terpaksa meminta dan memintanya dengan menyebut nama Allah kemudian yang diminta padahal dia mampu tapi nggak beri. Maka dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tauhidnya tidak sempurna. Ya. Jadi di antara kesempurnaan tauhid apabila seseorang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka dia akan memberi. Innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladzina idza wajilat qulubuhum Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Diminta dengan menyebut nama Allah bergetar hatinya. Dia mengagungkan Allah taala sehingga dia tidak bakhil memberi orang yang memintanya dengan menyebut Allah azza wa jalla. Masyarakat hmm. muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Kita sebutkan rincian ya. Yang pertama Yaitu dengan rincian ini kita mengetahui Kapan menjadi wajib Kapan menjadi mustahab atau bahkan kapan yang demikian ini dilarang nggak boleh untuk memberi. Hmm, ada hmm, Fadl adzan dulu. Mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bacakan nanti hadisnya. Man sala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berilah. Ini secara umum. Dan para ulama merinci. Rasulullah SAW mengatakan berilah. Ini berilah di sini hukumnya apa? Wajib apakah mustahab? Maka kita butuh untuk mengetahui rinciannya. Yang pertama, apabila seseorang meminta hak dia sendiri yang ada pada orang lain. Yang diminta haknya dia sendiri, bukan bukan minta sumbangan, bukan. Dia minta haknya sendiri. Ya, misalnya haknya ini dia misalnya terdalimi. Eh, dia terdalimi. Terus kemudian sampai masuk ke pengadilan misalnya dan dia benar dia adalah orang yang memiliki hak terhadap benda atau barang tersebut. Ya, kemudian dia meminta haknya ini supaya dikembalikan dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, as'aluka billah. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Kembalikan hakku. Itu adalah hakku dan aku adalah orang yang memilikinya. Maka bukan mustahab, wajib. Wajib untuk diberi. Wajib untuk dikembalikan haknya. Ya, kecuali kalau e, sengketa yang belum jelas siapa pemiliknya. e, e, yakni sertifikatnya ada dua atau ada tiga, belum jelas siapa yang memiliki yang berhak terhadap e, terhadap e, sebidang tanah ini siapa, belum jelas. Iya. Nah, terus kemudian asalu kabillah e, eh, kembalikan hakku, nah, kan belum diputuskan siapa yang memilikinya, yang se pemilik sebenarnya siapa harus diputuskan dulu. ya. Tapi maksudnya adalah orang yang memiliki sesuatu dia pemiliknya, dia yang berhak terhadapnya. E, terus kemudian dia meminta haknya itu untuk dikembalikan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk dikembalikan. Ya. Kalau tidak dikembalikan maka dia telah melakukan perkara yang haram. Kemudian yang kedua adalah apabila orang yang meminta adalah orang yang butuh. Orang yang terpaksa untuk meminta-minta. Sehingga dia mengatakan as'aluka billah a'tini. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, berilah aku sesuatu. Untuk demikian dan demikian untuk kebutuhan aja Maka hukumnya apa? Apabila yang diminta itu orang yang mampu, hukumnya adalah wajib untuk memberi. Kenapa? Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah. Dan ini serius ya, bukan apa sesuatu yang remeh kemudian as'aluka billah as'aluka billah sedikit as'alu kabillah, Ya tidak usah diberi karena dia orang yang main-main. Enggak serius. Enggak sungguh-sungguh, bukan terpaksa. Ya, eh, seorang ingin supaya diberi, supaya dia mendapatkan bantuan, ya, padahal tidak ada kebutuhan. Kemudian as'alu kabillah, ya tidak diberi. Karena bukan e, karena dia bergampang-gampang bermudah-mudahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga yang ke sebagaimana kita sebutkan tadi yaitu orang yang meminta-minta dalam keadaan kita tahu bahwa orang yang minta tersebut tujuannya adalah untuk memper, mengumpulkan harta. Tujuannya adalah untuk mencari uang, dijadikan sebagai profesi. Ya, minta-minta dijadikan sebagai profesi terus kemudian mengatakan as'aluka billah. Maka yang demikian ini tidak wajib. Ya, kalau mau diberi, kalau enggak ya enggak. Ya tidak wajib untuk memberinya. Kemudian yang keempat adalah apabila seseorang meminta dengan menyebut nama Allah tapi yang diminta adalah sesuatu yang haram. Untuk membeli sesuatu yang haram. Dia tidak punya uang. Terus kemudian ingin membeli alat musik kemudian meminta kepada temannya atau orang tuanya as'aluka billah maka haram untuk di untuk ditunaikan, haram untuk diberi. Karena apa? Ya, karena untuk sesuatu yang haram maka haram memberi memberinya walaupun dia memintanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rinciannya. Kita baca hadis an ابن umar رضي الله عنهما qala rasulullah sallallahu alaihi صلى berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ista'adha billahi fa'idzuh Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut Allah fa'idzuh maka lindungilah dia ya ya, selama dia bukan ini ya, ya bukan orang yang bersalah ya, ya ini orang yang didolimi kemudian minta perlindungan maka lindung, lindungilah karena dia menyebut nama Allah maka dalam rangka pengakuan terhadap Allah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lindungilah dia ya, bukan melindungi penjahat. Kalau penjahat kemudian meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah yang nggak boleh dilindungi. Wajib diserahkan. Kemudian manda'akum fa'ajibu. Barang siapa yang eh, man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang minta dengan menyebut nama Allah maka berilah dia. Ini yang kita bahas yang sesuai dengan bab. Man da'akum fa'ajibu Barang siapa yang mengundang kalian Maka penuhilah undangannya Karena ini merupakan Hak Sesama muslim Kalau diundang maka Datangilah undangannya Selama apa? Selama tidak ada keharaman maka wajib untuk memenuhi undangannya. Kalau ada kemaksiatan ya tidak tidak dipenuhi. Ini merupakan hak antar sesama muslim dan ini merupakan sebab terjalinnya ukhuwah dan ini dalam rangka untuk memuliakan saudaranya orang yang mengundang. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Ya, ini merupakan min makarimil akhlak. Di antara mulianya akhlak seseorang. Kalau diberi kebaikan, maka balaslah kebaikan tersebut dengan sesuatu yang menurut dia e, imbang, sesuai. Ya, kemudian kalau tidak memiliki, fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu. Ini bagi orang yang tidak mampu untuk membalas kebaikan, kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah Ya, maka doa ini menggantikan uh, pembalasan. Ya. Ganti dari membalas kebaikan, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kalau nggak bisa membalasnya maka doa ini menggantikannya, menggantikan kebaikan sebagai pembalasan atas kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Ini bagi siapa? Bagi yang tidak mampu untuk membalas kebaikan. Maka jangan eh, diterima begitu saja tanpa memberi kebaikan. Kalau bisa ya dikembalikan atau diberi kebaikan yang sama. Kalau nggak bisa, minimalnya apa? Berdoa. Minimalnya adalah doa kebaikan untuknya. Ya Allah, Allah maafirlahu warhamhu Ya Allah berikanlah kepadanya maghfirah dan berilah kepadanya rahmat. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya Allah berikanlah barokah terhadapnya. Berilah barokah terhadap rizkinya. Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah e, sayangilah dia. Demikian. Sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta turau annakum qad kafatumuhu. Doakanlah dia sampai kalian beranggapan bahwa kalian telah membalas kebaikan tersebut membalas kebaikan dengan apa yaitu dengan doa membalas kebaikan tersebut dengan doa Allah alam bisawab ini yang kita sampaikan pada malam hari ini ada yang tidak paham atau tidak jelas silahkan disampaikan